KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur ah, Ibuku dan juga beberapa orang muridnya mampu merubah dirinya menjadi sosok yang menyeramkan. Apa maksudmu, bocah? Ya. Apa maksudmu mampu merubah diri menjadi sosok yang menyeramkan? Ibuku dan murid-muridnya mempelajari sejenis ilmu yang dapat merubah dirinya. Merubah tubuhnya sebagaimana tubuh seekor ular raksasa yang dipenuhi dengan sisik tebal. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang ya. sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol Itu loh yang bungkusnya warna ungu ada gambar orang tengok-tengok Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup Prokol, hilangkan gejala flu Produksi Kalbe Farma Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Naryo sebagai Watu Galong, Heri sebagai Watu Dulur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Alap Kadugampit datang membawa Prabu Sora yang menjadi sekutunya. Dan Prabu Sora berhasil mengenali Aji Kincir yang dimiliki oleh Kayan. Untuk menjaga agar Gua Larang dan juga ibunya tidak mendapat susah, Kayan mengaku bahwa ia adalah putra dari Lastri, pimpinan perguruan Kembang Hitam. Pengakuannya itu sekaligus untuk mengadu domba orang-orang yang menawannya dengan Lastri yang diyakini telah menyakiti ibunya. Akan tetapi yang terjadi justru sikap mereka berubah menjadi ramah ketika mendengar nama kembang hitam. Setelah Kayan dibawa ke belakang untuk membersihkan tubuh, Alap Kadugampit bersama dengan Prabu Sora dan juga muridnya Ning Cilik duduk kembali di balai-balai. Ah, sebentar lagi hari akan gelap. Sebaiknya kau siapkan lampu minyak di ruang dalam. Kita akan berbicara di sana. Eh, ayo, kenapa kau diam saja? Eh, eh, eh, Guru. Ah, ada apa, Ning? Apakah guru bersungguh-sungguh akan membina persahabatan dengan orang tua anak itu? Iya, benar. Kenapa itu kau tanyakan? Eh, hubunganku dengan bocah itu sudah tidak begitu baik. Juga bocah itu pun merasakan sakit hati dengan sikapku tadi. <laughs> Jika hanya itu, mudah sekali Nona Cilik. Kau adalah seorang gadis yang cantik Kau dapat merubah dendamnya dengan sikapmu yang manis. Coba kau buktikanlah. Oh, demi perjuangan ayahandamu, kau harus dapat menguasai dirimu, menjaga sikap dan emosimu. Kau mengerti, Ning? Uh, uh, uh, uh, iya, iya, Guru. Nah, sekarang kau nyalakanlah lampu minyak di ruang tengah Aku akan berbicara dengan kakek Sora di dalam sana. Uh, baik, Guru. Aku akan mengisi minyaknya dahulu. Ah, apa jawabmu, Kakang Sora? Kau benar-benar akan bersahabat dengannya. Dengan perguruan kembang hitam. Ya, kita akan membina persahabatan dengan mereka. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kelompok mereka terdiri dari kaum wanita dan tidak lebih dari 40 orang. Tetapi mereka mampu menggetarkan tanah Pasundan ini pada beberapa tahun yang lalu. Beberapa kerajaan di tanah ini diguncang oleh sikapnya diinjak martabatnya dengan kekuatannya. Bahkan kerajaan Sunda pun mengalami nasib yang sama. sehebat itukah kekuatan mereka? Ya, walaupun tidak menyaksikan sendiri. Tetapi cerita tentang kemampuannya cukup membuat bulu Roma tokoh di tanah Pasundan ini berdiri. Oh, baik. Kita akan membina hubungan dengan mereka. Aku pun ingin membuktikan adanya kekuatan wanita sehebat itu. Hmm, guru, lampu minyak sudah kusiapkan. Oh, bagus. Aku juga sudah tidak sanggup berada di luar pondok. Hmm. Lihatlah, hari sudah mulai gelap. Coba kau lihat. Jika bocah itu sudah siap, bawa kembali dia padaku. Hmm, baik, Guru. Sementara itu di sebuah pancuran yang tidak jauh dari pondok itu. Ah, nasibmu benar-benar baik, bocah. Ah, mandi pun harus kami urusi. Ah, cepatlah kau bangkit dari kolam kecil itu. Ini pakaian untukmu telah disiapkan oleh kakang telur. <laughs> Ketahuilah, untuk mendapatkan sejumlah pakaian ini, Aku memporak-porandakan rumah saudagar terkaya di desa yang terdekat dari tempat ini. Hmm, ayo naik, bocah, naik. Lihatlah, itu hari sudah mulai gelap. Apa kau ingin menggosok terus kulitmu terus hingga ke tulangnya? Hah? Itu Neng Cilik sudah datang. Mungkin dia akan memintamu untuk menghadap gurunya. Hei, kakek Galong, di manakah bocah itu? Hmm, itu Nona. Dia masih saja berendam di dalam kolam, Nona. Hmm. Hei, bocah. Cepatlah kau berpakaian. Guru menunggumu. Iya, kau pergilah. Jangan berdiri saja di situ. Hmm. Baiklah, cepatlah. Mana pakaianku, Kek? Lemparkanlah kemari. Ini, kau terimalah. Hup. Pakaian Manggala menyambar pakaian yang meluncur ke arahnya. Dan kemudian ia bangkit dari sendang kecil itu menuju ke arah balik batu untuk mengenakan pakaian. Beberapa saat kemudian setelah selesai, ia keluar dari balik batu. Ayo, cepatlah kita kembali, bocah. Kenapa kau keluar sebelum diberitahu? Apakah kau mengintai kemari dari tempat persembunyianmu? Ah, tidak tahu malu. Hm, Untung saja aku bersembunyi di belakang batu besar itu. Kurang ajar. Kau, kau menghina aku. Kau memang harus diberi pelajaran. Sekali lagi kau menghina diriku, aku tidak peduli. Sekalipun orang tuamu itu sahabat dari guruku ataupun kakak Sora. Ayo, ikut aku kembali ke pondok. Baik, baik. Awas kau setan betina. Aku akan membalaskan semua ini kelak. Siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi, ateng lagi! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu! Aduh, Pak! Saya batuk, Pak! Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat! Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, ini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. di manakah kalian bertempat tinggal? Hutan apakah itu namanya? Hmm? Aku tidak tahu pasti nama tempatnya. Tetapi aku tinggal di tengah belantara. Itu saja yang aku ketahui, Kek. Hmm, hutan jati? Tidak. Aku tidak tahu namanya. Masakah engkau tidak tahu? Hmm. Sebelah barat selain hutan jati, yang lebih jauh lagi adalah hutan muncang. Muncang? Iya, hutan Muncang. Di situkah engkau tinggal? Uh, aku, aku tidak tahu, kek. Tetapi aku pernah diajak oleh Mbak Yu, uh, oleh ibuku maksudku, ke desa Muncang. Dan desa itu letaknya tidak jauh dari hutan di mana kami tinggal. Hmm, hutan Muncang, bagus. Kami akan mengunjungi ibumu ke sana. Ah, aku harus mencari jalan agar mereka justru tidak membina persahabatan. Berbahaya sekali. Dalam waktu dekat aku akan ke sana mengunjungi ibumu. Uh, uh, tetapi kalian berdua akan celaka jika bertemu dengan ibuku. Apa maksudmu, Kayan? Uh, ibuku, ibuku sangat membenci kaum laki-laki. Kalian pasti akan dibunuhnya. <laughs> aku, aku Sora dibunuhnya. <laughs> Jangan khawatir. Aku adalah laki-laki yang baik. Ibumu pasti akan menyukai diriku. Hmm. Apalagi yang dapat kau ceritakan padaku tentang ibumu, Kayan? Mungkin juga tentang kehebatannya. Hmm. Kemampuannya menguasai ular-ular seperti yang kudengar bahwa kau menguasai ilmu menaklukkan ular. Ah, tidaknya itu, Kek. Tidaknya itu ibuku, dan juga beberapa orang muridnya mampu merubah dirinya menjadi sosok yang menyeramkan. Oh, apa maksudmu, bocah? Ya, apa maksudmu mampu merubah diri menjadi sosok yang menyeramkan? Ibuku dan murid-muridnya mempelajari sejenis ilmu yang dapat merubah dirinya. Merubah tubuhnya sebagaimana tubuh seekor ular raksasa yang dipenuhi dengan sisik tebal dengan siluman. Hei, apakah engkau hendak menakut-nakuti kami, bocah nakal? Katakan bahwa engkau mendustai kami. Hmm? Oh, sudahlah Kakang Sora. Kalong, bawalah bocah ini ke belakang. Biarlah dia beristirahat di bilik kecil itu. Kau bersihkanlah bilik itu dengan sebaik-baiknya. Hmm? Uh, baik, Tuan. Eh, bocah, mari bocah. Baik, Kakek Otu Galong. Hah, Dulur, engkau tetaplah di sini. Juga engkau, Ning. Mm, iya, Guru. Dengarlah. Aku minta kalian tetap memperlakukan baik-baik bocah itu. Tetapi aku tidak ingin bocah itu lari dari tempat ini. Karena bocah itu sesungguhnya akan kujadikan tawanan. Melalui bocah itu, aku akan dapat menekan orang tuanya agar mengikuti kata-kataku. Hmm, bagaimana Kakang Sora? Hmm, bagus. Rencanamu itu bisa dipakai adik kadu gampit. Memang kita harus berhati-hati. Karena bukan tidak mungkin kata-kata bocah itu benar. Dan kita akan mendapat kesulitan menghadapi kelompok mereka. <laughs> bagus, bagus. Terima kasih Kakang Sora. Tadinya aku tidak mengira Kakang akan bersikap seperti ini. Terima kasih sekali lagi atas sikap Kakang yang mau menilai lawan dengan hati-hati. Hmm. Kegagalanku yang berulang kali harus kujadikan pengalaman adik Kampit. Nah, bagaimana sebaiknya rencana kita selanjutnya? Kita akan mengambil alih kembali tongkat merah yang kini mungkin sudah di tangan parang pungkur. Tongkat merah saat ini bukanlah apa-apa dibanding dengan perguruan kembang hitam. Untuk menundukkan tongkat merah, kita hanya perlu mengalahkan parang pungkur dan mungkin beberapa orang tokoh utama mereka. Dan itu adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan kekuatan mereka yang sangat besar, kekuatan anggotanya dapat kau tundukkan dengan tanda kekuasaan yang ada di tanganmu, yaitu tongkat pusaka dan kalung lima bulan kembar. Oh, jadi maksud Kakang Sora kita menyelesaikan urusan kita dengan perguruan kembang hitam dahulu. Iya, karena kita telah memegang kuncinya. Putranya berada di tangan kita. Ayolah, nama perguruan kembang hitam selama bertahun-tahun merupakan misteri bagi kami orang-orang di tanah Pasundan. Kita akan segera memecahkannya dan menguasai kekuatan misteri itu. Ah, apakah tidak akan berlarut-larut untuk mengalihkan perhatian kita pada urusan baru ini, Kakang? Tidak, Adi Gampit. Perjalanan ke hutan Muncang hanya akan memakan waktu lebih sedikit dari setengah harian berkuda. Jika kita berangkat pagi hari, menjelang sore kita sudah bisa tiba di sana. Aku rasa urusan kita dengan orang tua bocah itu yang merupakan pimpinan perguruan kembang hitam tidak akan berlarut-larut. Kita akan pergi bersama-sama biar bocah itu diurus oleh Watu Galong dan Watu Dulur. Oh, iya, iya, iya. Kita urus dulu perguruan kembang hitam itu, Kakang. Oh, kau dengar itu, Ning. Tugasmu menjaga bocah itu dengan sebaik-baiknya bersama Galong dan Dulur. Baik, Guru. Saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin aku dan kakek Sora akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Bukankah demikian, Kakang Sora? <laughs> Benar, adik Gampit. Lebih cepat, lebih baik. Dan malam ini dapat kita gunakan untuk beristirahat dengan sebaik-baiknya. <laughs> tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol sirup. Procol sirup, produksi Kalbe Farma. sangka kepandaian Kakang Sora demikian hebatnya. Dua orang pembantuku, Galong dan Dulur dapat ditundukkannya dengan mudah. Oh, entah aku dapat mengalahkannya atau tidak. Rasanya aku tidak yakin. Aku tidak mampu menundukkan Galong dan Dulur dengan cara seperti tadi. Dan bagaimana pula kekuatan dan kehebatan musuh-musuhnya yang diceritakannya padaku? seperti Anting Wulan, serta Prabu Purbaya dan Cempaka. Oh. Apakah junjunganku, Prabu Gandung Wesi tidak salah memilih? Iya, mudah-mudahan laki-laki ini bukanlah laki-laki yang berbahaya. Alap Kadugampit kemudian menoleh ke arah laki-laki tua yang pernah dikenal sebagai seorang maharaja pada beberapa belas tahun yang silam. Laki-laki tua yang disebut dengan nama Prabu Sora pada masa lalunya nampak tengah tenggelam dalam semedinya. Sinar keemasan yang halus perlahan-lahan nampak membayang di sekitar wajahnya. Oh, jagat Dewa Betara. Ilmu apakah yang dimiliki laki-laki di sampingku ini? Oh, aku Aku tidak sanggup memandang wajahnya lebih lama lagi. Oh, begitu menyilaukannya cahaya yang tipis itu. Oh, oh, setan, laki-laki ini begitu berbedanya dengan beberapa purnama yang lalu. Sebelum aku sembuhkan kelumpuhannya. Saat itu, ketika aku datang ke istananya, ia tidak bedanya dengan seorang kakek tua yang lemah, rentah tanpa daya. Siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi, ateng lagi! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Alap Kadu Gampit tiba-tiba saja teringat kembali dengan kejadian beberapa purnama yang lalu. Saat mana ia datang ke istana Indra Prasta guna menyembuhkan Prabu Sora dari kelumpuhannya. Laki-laki itu tertunduk saat bicara dengannya, dan kini ia dalam sikap semedinya nampak begitu agungnya. Nah, saudara pendengar, apa sesungguhnya yang telah terjadi dengan Prabu Sora hingga ia dapat memiliki kembali kekuatannya? Dan bagaimanakah kisah pertemuannya dengan Lastri di hutan Muncang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.